bahagia bukan menyangkut materi tapi bahagia itu menyangkut rasa jangan dikira bahagia itu hanya milik orang-orang kaya orang miskin pun berhak untuk hidup bahagia andaikan yang bisa merasa bahagia hanya orang-orang kaya berarti Gusti Allah keadil dong tak tambahi dong cek mantep umpama sih bisa bahagia itu cuma orang suge-suge tok emang melarat gak bisa bahagia berarti Gusti Allah gak adil dong jangan disangka kadek dong di gedung mewah tiada rintihan dan air mata jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa embuh diomongin teman-teman kok ah, Aku emang suge-suge turu gak iso tenang, turu gak iso tanek, gak iso angler, gak kurangan, Wong larat turu yang ngorok-ngorok ada karuan nikmate. itu niku pun kathah buktine. Yen pangapunten jangan disangka sih bahagia iku mau arek nom tok. Masih uang tua ya berhak untuk bahagia. Umpama sing bahagia itu cuma arek nom bahagia justru di masa tuanya. Ketika masih muda penuh perjuangan, penuh dengan penderitaan, didik anak-anaknya bimbing anak-anaknya begitu tua anaknya wis dadi wong kabeh gak ono sing pedet anaknya solih solihah iso mikul dukur mendem jero duk wong tua bahagia di masa tua jangan disangka bahagia hanya milik orang yang sehat saja orang sakit juga berhak untuk bahagia ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam sakit yang dideritanya ono oh, no sakit parah sampai opname neng rumah sakit Ui. lumayan suwe begitu waras dijak mulih karo keluarganya tidak gelem dia merasa bahagia di rumah sakit karena dia rumah-rumahnya jatuh cinta sama perawatnya jangan dikira bahagia itu <clears throat> yo yo lombo hanya untuk orang-orang yang berkendaraan mobil saja orang naik sepeda ongkel pun bisa merasa bahagia padang payah pun bisa merasa bahagia memang payah, memang capek tapi bahagia ada orang naik sepeda ongkel bonceng berapa puluh kilogram yang dibonceng beras sak karung wabot walaupun puluh kilo dibonceng gak sepeda ongkel ya pertentangan dalamnya munggah modun ah ah ah otote gulur nganti sak jempol-jempol sikil keringat merontos sak jagung-jagung payah capek semakin lama dia mengayuh sepedanya semakin merasa capek semakin merasa lelah tapi ada juga yang sama-sama naik sepeda ontel yang dibawa bebannya sama 80 kilo tapi semakin jauh dia payah tapi bahagia karena 80 kilo yang dibonceng tadi adalah gendaannya saya sering sampaikan tak baleni sampai cek mantep sukses di dunia ini mungkin ukurannya harta tapi bahagia itu ukurannya hati banyak orang yang kaya raya tapi hatinya nggak bahagia hartanya berlimpah ruah dan terima berlimpah recep berlimpah ruah saposone sasawale tapi hatinya nggak bahagia pabrik itu rumah mewahnya pitu mobil mewahnya pitu tapi kena setruk mobil ya iso numpaki sing numpaki sapa supire ini malah tumpakno disuruh disurung lho sebelah ngambe aneh. ayo ngomong mau pantas, ngono tak ya ini aja mantep gak kayak contoh kan percuma loh percuma kekayaan berlimpah kalau nggak bisa bahagia sehingga hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi hidup ini adalah tentang apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Rugi, mas sampean berhasil mendapatkan cewek yang jadi idaman, cantik jelita, ayu rupawan, tapi sampean nggak bisa merasakan karena sampean impoten. Banyak loh orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Pengen jadi kepala desa, rebutan ndak karu-karuan kandidatnya sampai limo. Berbagai macam upaya dilakukan, pengen dapat jabatan kepala desa, sampai jual tanah macam-macam biayanya ratusan juta. Begitu terpilih jadi kepala desa, dapat jabatan itu, belum tentu bisa merasakan jabatannya. mendakok dengan Pak Kepala Desa, saya kira setelah tahun melaku kadang utangi gorong lunas. kadang guyu kalau orang mau nyatani yo yo ini tak sampai no jika ada yang nyalon meneng dari yang dengar cek sampai jika pilih maneng berat makanya aku males menjadi kepala desa yang males ada api yang akeh gak pati ketoro ada yang titik lah yang dibakas pun gak sih cak desa ini kalau orang so weneng gak rewangi ini Lurahmu iku nambah sangu, ndak kira potongan ini. maksudnya nggak kira ngomong-ngomong ini nambahi yang moro langsung dikekno nol ae potongannya kan ketoro wong e ikhlas waktu Lurahmu itu masih dipoyoi tapi guyang-guyu soalnya kenyataannya yang ngono temen berat Yeah. makanya nek mari kepala desa masih beda pilihan maju sampean biyen gak milih wong iko iko saiki yo bapakmu bapak wong sak desa sampean wajib hormat sampean wajib nurut aja ade mah aku gak milih wong iku. Ya sido sama ngurusi surat-surat gak direken sampean. Pak Lurah yang ngono sebagai bapak, ojo ate pele-pele, gak oleh pele kasih. Mas Yobian gak dukung sampean, gak milih sampean. Saiki hukumnya dadi anak sampean, dadi warga sampean. Ojo ate dibeda-bedakno, duwe gawe padha buwe, Bro. Buwe ya kudu padha. Ojo ate sing biyen dukung, biyen milih bui satu sewu sing dia nak milih bui sepuluh ewu mesti konangan soalnya warga yang niku mesti cocok-cocokan Pak Lurah dengan ini sampean kok bowo piro Bukanku satu sewu, lah aku kok mek sepuluh ewu. Bahasa apa nggak iso tekan Pak Lurah ini.